Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Amin. Pembahasan singkatnya akan kami sampaikan adalah sebab-sebab agar supaya kita bisa istiqamah di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan sampaikan di sini menjadi dua bagian pembahasan. Yang pertama akan kami sampaikan bahwa mengikuti Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah hal yang wajib kita mengimani itu. Kita meyakini mengikuti ajaran Nabi adalah hal wajib. Sehingga kita apabila mengimani hal ini, maka akan mudah bagi kita untuk mengamalkannya dan menjalaninya dalam kehidupan ini. Bagian yang kedua yang akan kita sampaikan insyaallah adalah tentang manfaat dan keberuntungan yang akan didapat oleh seseorang ketika dia mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kita mengerti manfaat-manfaatnya, keberuntungan-keberuntungannya di saat kita mengikuti bimbingan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka akan timbul kesemangatan untuk mentaati dan meniru amal perbuatan Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ya kaum muslimin mentaati Rasul hukumnya wajib.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 Nah, Allah mengutus seorang hambanya yang bernama Muhammad bin Abdullah dari negeri Quraisy, dari negeri Mekah, dari kaum Quraisy bin Bani Hashim diutus kepada manusia untuk menyampaikan mandat, menyampaikan sebuah risalah, menyampaikan sebuah ajaran yang itu datangnya dari Allah. Maka tentunya wajib bagi kita sebagai hamba mentaati Nabi kita atas perintah Allah yang menciptakan kita. Bahkan ego ya muslimin, ketaatan kita sebagai hamba kepada Allah sang pencipta kita tidak akan mungkin bisa terwujud kalau kita tidak mentaati nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam sebuah ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man yutir rasulah Faqad ata'allaha. Barang siapa yang mentati Rasul, maka sungguh dia telah mentati Allah. Barang siapa yang mentati Rasul, maka sungguh dia telah mentati Allah. Maknanya ayat ini adalah ketaatan seorang kepada Allah tidak akan terwujud kecuali dengan kita mentati utusannya. Kenapa demikian? Karena kita mau, karena kita tahu ini perintah Allah melalui Rasul. Kita tahu bagaimana cara melakukan perintah, misal salat melalui Rasul. Kita mau mengamalkan amalan puasa, zakat, haji, mau beribadah, mau zikir, mau wirid, mau apapun ibadah yang kita lakukan dalam rangka menyembah Allah, tidak akan mungkin kita bisa melaksanakannya kecuali kita meniru dan mentati utusannya yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang kami muliakan. Mentati Rasul itu hukumnya wajib. Karena mentati Allah itu adalah dengan mentati beliau. Mentati beliau itu adalah mentati Allah. Rasul mengatakan dalam hadis yang sahih, "Man ata'ani faqad Allah." ومن عصاني faqad asallaha barang siapa yang mentaatiku maka sungguh dia telah mentaati Allah dan barang siapa yang dia bermaksiat kepadaku maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah sehingga ibadah yang kita lakukan dalam rangka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka mentaati Allah, dalam rangka kita menghambakan diri kepada Allah itu caranya dengan mengikuti rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak seorang pun bisa tahu tentang agama yang Allah ridhoi ini kalau dia tidak mau mempelajari ajarannya Rasulnya. Tidak akan mungkin bisa mengerti kita tentang akidah yang benar, tentang ibadah yang benar, tentang zikir, wirid, tasbih, takbir yang benar. Kalau kita tidak mau mempelajari dan mentati utusannya. Hadirin yang kami muliakan, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita untuk menerima secara utuh seluruh ajaran-ajaran beliau dan dilarang kita untuk menolaknya walaupun satu saja. Hal itu disebutkan dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman فلا وربك لا يؤمنون hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harja mimma qadaita wa yusallimu taslima maka demi Allah demi Rabbmu tidaklah manusia beriman sampai mereka mau menerima seluruh ajaranmu secara utuh dan mengamalkannya tanpa merasa berat. Syekh Muhammad Ibni Salih Al-Uthaymin rahimahullahu taala menjelaskan dalam kitab Syarah Al-Usul Thalatha ayat ini menerangkan iman seorang tidak terwujud kecuali dia memenuhi dua syarat. Tidaklah seorang itu dikatakan mukmin sampai dia yang pertama menerima seluruh ajaran Nabi total tidak ada satupun yang dia ingkari yang dia tolak menerimanya dan yang kedua tanpa merasa berat dalam mengamalkannya dalam kehidupan dia sekarang ini di dunia barulah dia dikatakan sebagai apa mu min kita harus meyakini ini sehingga ketika kita mengimani, meyakini ketatan kepada Rasul itu adalah kewajiban dari Allah, maka kita akan semangat dalam mentati beliau dan mencontoh beliau dalam kehidupan ini. Sisi lain kaum muslimin menentang Rasul menyelisihi Rasul itu menjadi sebab kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina kafaru min ahli al-kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha." Ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir Sesungguhnya orang-orang yang kafir dari kalangan Yahudi dan dari kalangan Nasara yang disilakan dengan ahlul kitab. Demikian pula dengan wal musyrikin dari kalangan kaum musyrikin. Allah murka kepada mereka. Finari jahannam. Allah kelemparkan mereka dalam neraka jahannam. Mereka kekal di dalamnya. Dan mereka sejelek-jelek manusia. Lihat Yahudi dan Nasara Ahlul kitab Allah sebut mereka sebagai orang kafir. Kenapa? Karena menentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau mengimani beliau, mentati beliau, bahkan mereka menolak dan mengingkari ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dengan mereka-mereka musyrikin, Abu Lahab, Abu Jahal, dan kroni-kroninya yang musyrikin. Walaupun satu bangsa dengan Nabi kita, walaupun sama-sama orang Arab, walaupun mungkin satu kabilah dari Quraisy, walaupun paman beliau sendiri yang bernama Abu Lahab ketika menentang Nabi Muhammad alaihissalam maka berakibat selamanya di dalam neraka. Abu Lahab pamannya Nabi. Satu surat khusus turun tentang orang ini. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka kedua tangannya Abu Lahab. Sungguh-sungguh sangat celaka. Walaupun pamannya Rasul. Hadirin yang kami muliakan. Allah juga menyebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-115. Allah berfirman, orang yang menyelisihi Rasul apapun bentuknya diancam dengan nar. Ayat yang lebih umum disebutkan dalam surat An-Nur فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة au adabun ali hendaknya orang yang akan menyelisihi ajarannya Rasul berhati-hati awas kalian mau menyelisihi Rasul menyelisihi utusannya Allah hati-hati awas apa yang akan diancamkan padanya antusibahum fitnatun akan menimpa mereka sebuah malapetaka, kebinasaan ketika masih di dunia, atau azab yang sangat pedih, yang sangat dahsyat yang akan Allah timpakan pada dia. Hati-hati, hati-hati. Yang mengancam kita adalah Sang Pencipta alam semesta, Allah Subhanahu wa taala. Yang mampu menimpakan malapetaka apapun kepada manusia-manusia yang lemah seperti kita. Angin ribut atau tsunami, gempa bumi, tanah longsor atau yang lainnya, tanah ambles. Bahasa itunya apa? Susah disebut leofaksi apa? Ah itulah namanya. Susah karena baru terjadi kemarin kalau tsunami sering terdengar. Hadirin yang kami muliakan, ancaman ini bukan sembarangan sekedar gertak sambal. Bukan. Ini ancaman serius. Di dunia azab telah kita dapati di kisah sebelum kita. Kisah umat sebelum umat zaman ini. Kisah Thamud. Kisah Qom'ad Iram, kaum Sodom, kaumnya Nabi Nuh, semua telah Allah binasakan dikarenakan mereka menentang Rasul yang Allah utus di tengah-tengah mereka. Apakah itu akan terjadi di umat kehidupan kita zaman 2019 ini? Bisa sangat terjadi hal yang tidak mustahil Allah timpakan seperti yang ditimpakan kepada kaum sebelum kita ini. Hadirin yang kami muliakan disebutkan dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala berfirman ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا Barang siapa yang menyelisihi Rasul setelah datang padanya petunjuk-petunjuk dari Rasul, bimbingan-bimbingan Rasul, baik itu ayat ataupun hadis, tapi dia tetap menyelisihi. sudah sampai padanya Al-Quran 30 juz Sudah sampai kepada kita hadis Nabi Dalam Sahih Bukhari sekian ribu hadis Muslim sekian ribu hadis Imam Tirmidzi, Nasai bin Majah dan yang lainnya banyak hadis. Tapi kita tetap menyelisihinya. Dan kita tidak mau mengikuti jalannya para sahabat Nabi menyelisihi, mencari yang lain, mencari yang selera, mencari yang syahwat, mencari yang hawa nafsu. Pengennya itu berbeda dengan bimbingan Nabi. Gak suka dengan ajaran Nabi. Maka Allah mengancam nuwallihi ma tawalla. Kami akan palingkan dia kemana dia berpaling. Wa nusrihi jahannam dan kami akan tempatkan dia dalam neraka jahanam wasaat masira dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali wal hasil teramat banyak ayat yang mengharuskan kita mentati Rasul Muhammad alaihissalam dan mengancam siapapun yang menyelisihi dari ajarannya Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam. Ini yang pertama. Yang kedua, ya kaum muslimin, ketika kita mentaati dan mengikuti ajarannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan sekian keberuntungan. Di antaranya akan mendapatkan rahmah dari Allah kasih sayang, dicintai, disayangi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebagai seorang manusia sangat sangat suka, sangat gembira, sangat senang ketika sang penciptanya merahmati dia. Ini kaum muslimin disebutkan di antara kandungan yang ada dalam ayat Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutusmu wahai Rasul kecuali sebagai rahmah bagi alam semesta ini. Coba lihat baik muslimin Allah mengkaitkan rahmah dengan diutusnya Rasul. Maknanya siapa yang mentaati ajarannya Rasul, mengamalkan ajaran Rasul ini, dialah orangnya yang akan mendapatkan rahmah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena agama Islam ini kaum muslimin akan mendatangkan kasih sayang Allah kepada manusia. Yang kedua, agama Islam ini yang dibawa oleh Rasul Muhammad SAW akan menimbulkan rasa rahmah antar manusia. Yang ketiga, manusia dengan lingkungannya, dengan hewan, dengan tumbuh-tumbuhan, dengan lingkungannya juga akan memberikan rahmah ketika seorang betul-betul mengikuti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rahmah muslimin, kasih sayang itu disandarkan oleh Allah kepada pengutusan Nabi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmah maknanya kaum muslimin sekali lagi tidak akan mungkin seorang mendapatkan rahmah kecuali dia berislam mengikuti rasul ajaran yang lain agama yang lain yang dibikin oleh manusia agama ABCD yang banyak Tuhan, banyak ini dan itu, bukan agamanya Allah, bukan agamanya Rasul, maka itu tidak mendatangkan rahmah. Tidak mendatangkan rahmah. Saya berikan contoh. Satu negeri apabila mayoritasnya adalah umat Islam, aman negeri itu, Pak. Karena kaum muslimin mendudukkan orang kafir tidak semuanya boleh dibunuh, boleh diperangi. Tidak. Kita katakan kafir dia, non muslim. Tapi tidak berarti kita diperbolehkan untuk mendoliminya, menyakitinya, apalagi sampai membunuhnya. Tidak. Dia kafir, betul. Tapi tidak boleh kita membunuhnya dikarenakan dia kafir zimmi. Tidak sembarangan. Kafir yang boleh dalam Islam untuk diperangi kafir harbi yang memang sedang mengadakan pertempuran dengan kaum muslimin. Kalau kita tidak membunuh, kita akan dibunuh. Ini indah sekali aturan Islam. Sehingga kalau sebuah negeri mayoritasnya adalah muslimin, non muslim ini akan aman yang minoritas non muslim tidak akan aman, tidak akan didolimi karena apa? Haram mendolimi orang kafir. Ketika kafir itu adalah kafir dhimmi. Masya Allah. Tetapi sebaliknya, kalau sebuah negeri mayoritasnya kafir, maka kaum muslimin yang minoritas di negeri itu akan menjadi bulan-bulanan dibunuh, diperangi seperti di negeri Cina, negeri apa bangsa Wigar. Betul Wigar? Susah nyebutnya bang. Etnis kaum muslimin. Kalau nggak salah Wigar itu. Atau salah ngomong ya dimaafkan. Kurang informasi. Disiksa. Dibunuh dan berbagai macam dan dilarang menampakkan syariat Islam tidak boleh berbaju seperti kaum muslimin, tidak boleh melakukan sholat dan dan yang lainnya. Seperti halnya di negeri lain, kaum muslimin Rohingya juga mengalami kezaliman dari pemerintahnya ketika mayoritasnya bukan muslim. Hak ada kaum muslimin agama Islam agama rahmat. Semakin kita beri berislam, semakin kita mentaati Rasul, akan mendapatkan kasih sayang Allah. Jadi hamba disayangi oleh Allah tentunya mengembirakan. Allah akan merahmatinya, menyayanginya, memberikan apa yang dia pinta, menyelamatkan dia dari berbagai macam malapetaka, menjaga dia dari kebinasan dunia dan akhirat dan dan yang lainnya dan dan yang lainnya sebagai bentuk wujud rahmah atas dia yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, mengikuti Rasul itu dijamin selamat dunia lan akhirat. dengan kepengin selamat mboten? Selamat kalau bahasa Indonesia ini bahasa Jawa selamat. Ini saya selamatan lho, Pak. Selamat di dunia dari azab, selamat di dunia dari kesesatan, selamat di dunia dari tertipu oleh syaitan, selamat dari apa? kebatilan di dunia dan mendapatkan jaminan keselamatan besok di akhirat. Di antaranya kami bawakan ucapan ulama kita Al-Imam Malik Ibnu Anas Beliau bukan seorang sahabat Yang sahabat itu Anas Ibnu Malik Kalau beliau ini Ulama di zaman tabi'in Malik ibnu Anas Imam Malik, Imam Darul Hijrah Penguasa atau pemimpin yang ada di negeri Madinah yang menguasai atau yang menjadi uh, ulama besar yang memegang tampuk kepemimpinan di kota Madinah terutama di Masjid Nabawi, Masjid Nabi alaihi wasallam. Ulama besar Malik mengatakan as-sunnatu safinatun nuh man rakibaha najah wa man tarakaha gharaq ajaran nabi itu bagaikan seperti kapalnya Nabi Nuh. Barang siapa yang menaikinya maka dia akan selamat. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia akan tenggelam. Kisah Nabi Nuh tercatat dalam Al-Quran wa kaum muslimin seribu tahun kurang lima puluh yakni sembilan ratus lima puluh tahun Nuh berada di tengah-tengah umatnya uh Masya Allah suih banget pak Allah berfirman dalam Al-Quran lalabitha fi qawmihi alfa sanatin illa khamsin. Nuh berada di tengah-tengah kaumnya berdakwah mengajak untuk masuk ke dalam agamanya Allah selama seribu tahun kurang lima puluh tahun yakni sembilan ratus lima puluh tahun istua banget berarti pak ya belum malah dia tidak karena memang di zaman itu Orang umurnya sampai sebegitu. Kalau orang zaman sekarang sampai 900, ya, kayak ngapa Pak? Ya janganlah ngerepoti anak utuh. Terlalu panjang umurnya. Hadirin yang kami muliakan, di saat itu akhir kisah kaumnya Nabi Nuh Allah hancurkan total. Tidak ada yang hidup satupun kecuali yang ada di atas kapalnya Nuh. Sampai putra beliau, putra secara biologis. Karena kan ketika Nuh mengatakan innahu ibni innahu laysa min ahli kata Allah. Ka'an namanya Kaan ini anaknya Nabi Nuh yang tidak mentati ajaran bapaknya. Ketika Nabi Nuh berlabuh dengan kapalnya, anaknya diajak irgab ma'ana wahai anak naik ke kapal anak itu mengatakan sa'awi ila jabalin yu'simuni minal ma' Aku akan lari ke atas gunung wahai babaku. Yang gunung itu akan melindungiku dari air bah ini. Ternyata gunung itu pun tertutup oleh air. Sehingga permukaan bumi ini tertutup oleh air. Tidak ada yang hidup kecuali yang ikut kapalnya Nabi Nuh saja. Itulah penggambaran ajarannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana barang siapa yang mentaati Rasul mengamalkannya dalam kehidupannya, maka dia pasti akan sukses selamat dari malapetaka dunia wal akhirah. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia akan binasa dunia wal akhirah. Hadirin yang kemuliakan, yang terakhir kalimat yang sama diucapkan oleh Imam Muhammad Ibn Muslim Az-Zuhri yang dikenal dengan Imam Az-Zuhri. Beliau adalah ulama di zaman tabi'in. Beliau mengatakan dalam sebuah kalimat al-i'tisamu bisunnati najatun berpegang teguh dengan ajaran Rasul adalah sebuah keselamatan. Nabi kita menyatakan dalam hadis yang sahih, "Taraktu fiikum amrayn in tamassaktum bihima lan tadillu abadan." Kitabullah wa sunnati. Aku tinggalkan pada kalian ajaranku dalam dua bentuk, Al-Qur'an dan As-Sunnah. Selama kalian berpegang teguh dengan keduanya, maka kalian tidak akan sesat untuk selamanya. Selama kalian berpegang teguh dengannya, maka selama itu kalian tidak akan sesat. Maka hadirin yang kemuliakan, siapa yang mentaati Rasul, dia akan beruntung. Dia akan sukses, dia akan selamat di dunia dan selamat dari neraka nanti di memiliki kiamah. Tentunya ini mengembirakan bagi kita sehingga dengan ini kita akan kokoh dalam mengikuti bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, karena kita meyakini hal itu wajib dan yang kedua, karena hal itu menguntungkan kita. Siapa yang tidak mengikuti Nabi, kita eh, siapa yang tidak mengikuti Nabi, maka dia akan binasa dan itu membuat kita takut dari menyelisihi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam biswab Ini yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi saya pribadi dan hadirin semuanya.